السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Hadirin sekalian Setelah kita Menyampaikan ajaran Siti Jenar Maka kita bisa simpulkan Siti Jenar adalah penganut wahdatul wujud. Dan bukan hanya itu saja, dia juga menafikan syariat. Terungkap dari pendapatnya Siti Jenar Ketika syahadat, sholat dan puasa itu tidak diinginkan, maka hal itu bukanlah suatu yang perlu dilakukan. Demikian pula halnya dengan zakat dan haji. Semuanya dipandang sebagai omong kosong. Kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Jadi zakat haji itu nipu Siti Jenar juga membuat alasan yang sangat aneh bahwa menurut pandangan Jawa pelaksanaan sholat lima waktu bukan sholat yang sebenarnya. Dan kalau toh tetap disebut sholat maka pelaksanaan sholat yang tampak lahiri ini hanyalah hiasan dari sholat daim. Dalam pemahaman Jawa, sholat daim adalah sholat yang ditegakkan secara terus-menerus tidak pernah putus. Yaitu disebut dengan eling. Ya, ini. Menurut Siti Jenar hanya orang-orang yang dungu dan tidak tahu saja yang menuruti aulia atau wali. Ya. Hanya karena mereka diberi harapan surga kelak di kemudian hari. Siti Jenar justru tak pernah menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid, mengenakan jubah dengan harapan memperoleh sejumlah pahala yang akan diterima nanti. Keta ketaatan seseorang juga bukan karena dahi hmm, dan kepalan tangan yang sudah menjadi tebal. Alias gitu. Bahkan ajaran Siti Jenar menolak mentah-mentah kitab suci sebagai sumber ilmu seperti kepercayaan yang menyebar di kalangan sufi ekstrim. Karena menuruti Siti Jenar ilmu tidak dapat dicapai hanya dengan membaca buku. Membaca kitab suci, mendengarkan petuah kiai atau wali. Orang yang berilmu berarti mampu mengetahui kahanan. Kenyataan yang bebas dari panca indera, mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, membau tanpa hidung, merasa tanpa meraba, menikmati tanpa mengecap. Apa, Mbak? Maksudnya apa? Ya film horor Walaupun latar belakang kehidupan Syekh Siti Jenar tidak jelas, namun ke beberapa dokumen menjelaskan ajaran Siti Jenar sangat banyak menunjukkan sindiknya. Ya. Ini kesimpulan yang ingin kita sampaikan. Nah, hadirin salian, wahdatul wujud itu sebetulnya cangkokan agama Kristen ke Islam. Di mana manunggalin Allah ke jasadnya Yesus sehingga Yesus menjelma menjadi dewan. Tuhan setengah atau dewa setengah manusia, manusia setengah dewa. Dalam wayang lakonnya siapa itu, Pak? Siapa? Siapa? Krishna, betul. Nah, hadirin sekalian, lahud dan nasud. Lahud adalah ilah, nasud unsur manusia yang menyatu, mengkristal pada diri Nabi Nabi Yesus atau Nabi siapa? Isa itu merupakan satu kesatuan seperti teh, air, sama gula. Sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana airnya, mana tehnya, mana gulanya. Sudah menjadi teh melebur menjadi teh. Nah, ketika melebur, maka sudah kita tidak bisa bedakan mana manusia, mana Allah ini sehingga Allah itu ya saya, saya itu adalah Allah. Nah, dari sinilah ajaran sufi itu muncul. Sufi merupakan satu ajaran yang mengutamakan spiritual batin daripada dohir isi daripada kulit. Dia membagi Islam menjadi enam tahapan atau lima tahapan. Syariat di atasnya adalah tarekat, di atasnya adalah hakikat, di atasnya adalah makrifat, di atasnya adalah fana. Nah fana ini artinya lenyap Sehingga orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan fana ini tidak sandarkan diri yang disebut dengan junun tadi, yaitu gendeng. Dalam bahasa pesantrennya namanya jadab. Jadab itu gendeng terhormat. Ya. Nah proses kegilaan itu sebetulnya awal dari kehormatan gimana? karena dirinya meninggalkan dirinya, nafsunya, hakikatnya untuk menemui Tuhannya. Sehingga fana hilang. Siapa saya, siapa ini nggak tahu. Yang ada adalah sudah lebur fana. Setelah fana, maka nanti akan terjadi tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli dari kalimat tajalla nampak kembali tetapi penampakan ini sudah tidak budi, noyo, suto, tetapi manusia setengah dewa tadi. Ya, yang disebut dengan hulul. Ya, hulul itu nempel. Nah nanti kalau sudah nempel mengkristal namanya wujud. Makanya setelah fana hulul baru wujud. Dan perwujudan ini sudah wehdah menyatu wujudnya manusia makhluk dengan kholik. Makanya Ibnu Arabi ketika bercerita saya tadi malam mimpi ketemu Tuhan. Lalu saya tanyakan, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah kamu." Nah, Hadirin sekalian, untuk sampai ke arah tingkatan sana manunggaling kawula Gusti, orang tasawuf menempuh dua cara. Yang pertama zikir. <coughs> Zikir mereka mereka bagi menjadi tingkat lima juga. Yang pertama zikir syariat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dikir syaringat Kalau orang Jawa. ya <clears throat> Sari, saringat. <clears throat> Kemudian meningkat lagi menjadi dikir torikot <clears throat> Yaitu La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus dirapal. Ya. Bahkan pelan-pelan suaranya itu dipretelin satu La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Ha. Illallah. La. Illallah. La. Illallah. La. Itu sambil gini. Illallah. La. Illallah. La. Illallah. La. Illallah. La. Illallah. La. Illallah. La. Itu terus. Makanya kalau mereka sampai kehilangan kesadarannya, sampai junun. Nah, itulah menunjukkan dikir sudah mulai ada hasilnya. Kalau sudah gedeng. Orang itu kalau lambat laun semakin sehat waras kan itu berhasil. Ini enggak, sebaliknya. <clears throat> Allah, la, illah, la, Allah, la, il terus itu bareng-bareng. Bahkan sampai goyang-goyang begini. Allah, la, Allah, la. Bahkan ada salah satu torekot ya berdikir baca solawat musiknya dangdut inul tapi rilis ini apa namanya nyanyinya solawat lakinya joget semuanya sambil baca illallah la illallah la itu sampai kelepak-kelepak jatuh satu persatu sesuai dengan sarannya Siti Jenar tadi gedebak-gedebuk ya gulung-guming dalam kondisi telanjang nanti akhirnya yang digauli siapa sudah tidak tahu tidak <clears throat> sadar <clears throat> nah meningkat lagi menjikit menjadi dikir hakikat mulai Allah Allah Allah Allah Allah mulai terus meningkat menjadi huwa huwa huwa, huwa, huwa. Ya. Terus kemudian meningkat menjadi zikir hakikat ini makrifat ya. Hi hi hi hi hi hi sampai zikir fana sampai pada tingkatan zikir wahdatul wujud la ilaha illa ana La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Maka menurut Ibnu Arabi, manusia yang paling tinggi tingkatan tauhidnya adalah Fir'aun. Karena dia sanggup mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku telah Tuhanmu yang paling tinggi. <clears throat> Jadi kalau ditanya, guru tauhidnya mereka siapa? Ya Fir'aun. Itu. <clears throat> Nah hadirin sekalian, mereka zikir kadang-kadang hanya antaya. Anta adalah saya, antaya. Jadi perpaduan antara Arab dengan <clears throat> Jawa, antaya, antaya, antaya. Atau la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Nah hadirin sekalian, <clears throat> kalau sudah sampai seperti ini, maka orang itu nanti akan menunggal dengan Allah. Nah, di sini perbedaan mereka terjadi. Kalau menurut versi Imam Al-Ghazali, yang manunggal itu bukan zat tapi sifat. Artinya, sifat-sifat khusus Allah nanti akan manjing manunggal nyampur masuk ke dalam diri manusia. Sehingga apa? Dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang banyak. Dia tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Sehingga dalam bahasa Ronggo Warsito, merusak jeruning ningkara, merusak durungi winarah. Nah, disinilah mulai main ilmu laduni. Ilmu yang dikembangkan oleh Hisham bin Hakam, seorang penganut filosofi panatik yang syiah tulen mengembangkan ilmu laduni dengan dasar ayat wa 'allamna min ilma. Akhirnya buku ini dilecehkan. Makanya sama seperti Siti Jenar. Apaan itu kitab suci? Semua buku-buku nggak ada gunanya. Ngapain belajar sanad hadis? Ilmu kamu itu ilmu bangkai. Imam Bukhari sudah mati, Imam Muslim sudah mati, kiai-kiaimu sudah mati, haddatsana wa rawaina Ilmu kita ini mil, ilmu hidup. Saya riwayatkan dari hati saya dari Jibril dari Allah langsung. Ini. Sehingga ketika melihat mereka-mereka yang bawa buku, sembunyikan ya aurat kamu. Jadi buku ini dianggap kemaluan yang memalukan yang harus disembunyikan. Nauzubillah. Coba bayangkan dari mana agama kalau begitu. Dikemanakan itu agama. Kalau kitab suci tidak dipelajari. Kalau sekarang hadis sanat tidak dipelajari. Yang dikatakan itu semua ilmu bangkai orang-orang yang sudah mati. Ilmu kita adalah ilmu hidup yang kita riwayatkan kok rawa qalbi an Jibril an Rabbi. Hati saya meriwayatkan dari Jibril langsung dari Tuhannya. Maka akhirnya mimpi menjadi wahyu paling utama di atas Quran Sunnah. Maka hadis yang dhaif bisa menjadi sahih karena cocok dengan mimpi. Hadis yang doib menjadi sahih karena sesuai dengan mimpi. Bahkan hadis sahih ditolak mentah-mentah karena menyelisih wangsit dan mimpinya. Nah ini sekalian cara kedua mereka untuk menempuh karir spiritual tasawuf dengan cara menyiksa diri. Dalam bahasa Jawanya lelono tirakatan. Dalam bahasa mereka itu melakukan <clears throat> riyadhah. Jadi kalau bahasa mereka Arab namanya riyadhah, dalam bahasa Jawanya lelono. Ya tirakatan. Di antara mereka ada yang bertapa di gubangan kebu cuman memperlihatkan kepalanya tok. Di antara mereka ada yang <clears throat> apa namanya? Men, me, menyiksa diri, mem, mem, mempermalukan dirinya dengan cara apa? Salah satu muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini juga termasuk penganut wahdatul wujud penganut Al-Hallaj pernah ditanya muridnya, "Wahai Syekh, bagaimana kita itu bisa mendapatkan keikhlasan dalam beribadah?" Apa cara dia? Penasihat dia, "Kamu pakai pakaian cuman menutup pusar sampai lutut." Kemudian kamu jalan di desa-desa di pasar-pasar. Kalau kamu diledek orang, kas, eh, pakailah kalung kelapa Nanti kalau kamu diledek orang, kasih kelapa satu. Kasih aja. Dengan cara itulah kamu akan mendapatkan ketulusan tanpa pamrih orang, keikhlasan tanpa takut dicaci orang. Itu. Ini persis seperti ospek. Ya, makanya ospek itu niru gaya tasawuf. Ya, dikerjain ini supaya nanti mentalnya itu semuanya cara-cara tasawuf. Ya. Kalau ingin ikhlas, latihan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah yang paling ikhlas nggak pernah seperti itu kok. Abu Bakar paling ikhlas tidak pernah melakukan hal itu. Nah, hadir sekalian <clears throat> terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Sebetulnya ajaran <clears throat> wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti menyatunya hamba dengan manusia yang wujud dalam satu rangkaian mengkristal yang mereka umpamakan seperti air teh dan gula tidak pernah ada wujudnya dalam rataran realita dan pengikutnya juga nggak ada yang setia pada akhirnya pasti menyelisih coba saya sekarang lihat yang mereka ambil adalah apa? Ingin keluar dari syariat. Itu aja. Enggak ada orang yang manunggal mengkristal dirinya adalah Allah Enggak ada. <clears throat> Dan sampai hari ini juga mereka-mereka yang sekarang katanya pinter tanpa belajar mana? Tunjukin. Tolong tunjukkan ada orang hafal Al-Quran tanpa menghafal. Yang tadi mencium tanpa hidung. Merasa tanpa raba. Mendengar tanpa telinga. Melihat tanpa mata. Itu. Jangan sekarang kelas-kelas mereka wali Allah yang tertinggi. Setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar, Umar, Osman aja belajar Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim belajar menghafal. Bahkan Abu Zur'ah mengatakan, saya hafal hadis Rasulullah 200 ribu seperti orang menghafal kul huwallahu ahad. 200 ribu seperti orang menghafal kul huwallahu ahad. Lagi kita kadang-kadang kebaliknya. Kita menghafal kulhu seperti menghafal 200 ribu hadis. Itu. Karena memang kelebihan para ulama seperti Kota dah walaupun buta sejak kecil, umur 16 tahun, tapi subhanallah masuk kategori Amirul Mukminin fil hadis. Apa itu? tidaklah ada satu hadis melainkan beliau hafal dan tidaklah yang dia nggak hafal kecuali puluhan hadis. Hanya puluhan hadis yang tidak dihafal. Apa komentar dia ketika ditanya, dari mana kamu bisa melakukan itu semua? Apa kata beliau? Tidaklah aku mendengar sesuatu, melainkan pasti saya menghafal dengan mudah dan sulit untuk saya lupakan. Berarti beliau dikasih kemudahan. Mudah ngapal, sulit lupa. Kita kebalik. Sulit ngapal, mudah. Nah, itu. Ngaku nggak? Itu. Seperti itu. Nah bagaimana yang sekarang ngaku ilmu laduni tanpa belajar Arba'in Nawawi aja Pak yang sudah kita apalin Dia apalin tengah lupa belakang Kita hafali belakangnya lupa depannya Jangankan yang sekarang Riyadus Solihin apalagi Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi. Itu. Juz 30 aja nggak nyangkut apalagi 30 juz. Dengan demikian hadirin sekalian, pemikiran pengguliran pemikiran ilmu laduni tidak lain adalah lupakan tinggalkan syariat. Ikutin hawa nafsu, ikutin ajaran sesat. Itu aja yang diinginkan. Kalau orang sekarang nggak mau belajar, Quran tak dipelajari, hadis tak dipelajari, kemana agama? Terlupakan. Inilah yang dikatakan oleh Allah merekam pengaduan Rasulullah. Wa qala ar ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya kaumku nanti akan menjadikan Quran ini suatu yang dicampakkan, diabaikan, ditinggalkan." Ya caranya lewat berbagai macam teori itu digulirkan. Gak ujuk-ujuk lupa, gak ujuk-ujuk tinggalin. Ya. Dan ini anehnya pemiu-pemiu ini terus dipasarkan Wah itu loh mas kiai ini dulu di pesantren kerjanya cuma tidur sama ngeliwet. Tapi sekarang masya Allah jadi kiai besar. <clears throat> gitu. Baca kitab kuning lontok, saking lontoknya nggak bisa. <laughs> itu. Saya tantang mana orangnya? Eh, saya tantang kok. Mana orangnya yang sekarang ini kalau di pesantren dulu kerjanya cuma tidur ngeliwet, tidur ngeliwet, sekarang Membaca kitab ngeces, Quran apal, semuanya apal, nggak ada sampai saking gulu berlebihannya. Dia itu hafal alfiah Mas dari belakang kebalik, bisa. Masya Allah. Padahal nggak belajar, kerjanya cuman ngeliwet tidur. Itu sekolahnya di pondok pesantren maktur kalau gitu makan turu kan gitu. Pesantrennya namanya pesantren maktur gitu. Makan turu. Nah ada. Mana orangnya? Secara teori mungkin ya ada orang ngomong, Pak, ada loh Pak. Orangnya sholatnya kenceng, bagus. Tapi maksiatnya juga kenceng. Mana orangnya? Mana? Mana? Ceritanya mah ada, kenyataannya ada nggak? Ada orang cerita, Mas, ada orang, masya Allah. Dua tahun belajar bahasa Arab cuman seminggu bisa menguasai semuanya. Ceritanya mana anaknya? Ada nggak? Itu eh, ceritanya. Ini juga begitu, pemui diciptakan cerita di disebarkan, kenyataannya nggak ada. Walhasil teori seperti juga penolakan hadis ahad apa Ujung-ujungnya juga mendistorsi melenyapkan syariah. Makanya saya tegaskan syariah akan punah kalau tidak ada sunnah. Bagaimana kita sholat? Mana penjelasannya rekaat sholat di ayat berapa surat apa? Gak ada. Waktu sholat secara rinci di Qurannya ayat berapa surat apa Gak ada. Pembagian nisab zakat <clears throat> Gak ada. Terus barang-barang yang berhak untuk dizakatin mana gak ada. Apalagi masalah-masalah yang sekarang krusial penjelasan <clears throat> jihad, pembagian ghanimah, pembagian uh, apa namanya? uh, cara untuk muamalah dengan tawanan, semuanya ini butuh sunnah. Maka penolakan hadis ahad apalagi semua hadis sama aja membunuh agama dan syariat. Sama itu semua. Jadi trik-triknya ujungnya semua teori ini ingin membumikan syariat, ingin memendam dalam-dalam syariat supaya tidak ada pengamalan lagi dengan ta <clears throat> dalam tataran realita dengan dalih yang keren dengan dalih yang cakep dengan dalih yang kemilau seperti bak kotoran dibungkus dengan apa kertas emas orang lihat nampak terkesima mata silau ternyata setelah dibongkar Masya Allah itu Allah alam besok. <clears throat> Fadol mungkin ada yang tanya silakan. Pertanyaan pertama, sebagian masyarakat kita mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan pada sahabat mereka bahwa bid'ah itu ada dua macam yaitu hasanah dan dolalah. Ada lagi nggak pertanyaan seputar tadi wahdatul wujud, tarekat dan juga tasawuf? Silakan. <clears throat> Waalaikumsalam warahmatullahi <clears throat> Taib. Hadirin sekalian, ketika Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina tidak dikenal tasawuf istilahan wa Lugatan wa wastilahan. Eksplisit maupun implisit. <clears throat> Dan tidak ada dekade zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai akhirnya pada tahun hijrah kedua <clears throat> istilah tasawuf digulirkan. Berarti Islam itu sudah sempurna tanpa embel-embel itu semuanya. Kalau dikatakan tasawuf itu penisbatan kepada sahabat yang tinggal di ember-ember masjid yang disebut dengan ashabus suffah, Pak. Mereka itu tinggal di situ miskin karena kondisi yang sangat memaksa. Mereka baru Masuk ke Madinah nggak punya apa-apa, sibuk taklim seperti Abu Hurairah, nggak sempat memperkaya diri dengan berbagai macam cari maisha. Makanya beda dengan Abu Bakar. Kalau kita lihat Kenapa Abu Hurairah baru tiga tahun masuk Islam sudah hampir sudah hafal ribuan hadis sementara Abu Bakar menjadi temannya sejak kecil dari awal sampai akhir hafal beberapa puluh saja karena Abu Hurairah fokus sementara Abu Bakar radhiyallahu an mengurusin perkara-perkara besar menopang dakwah Rasulullah dengan materi dan mengolah berbagai macam bisnis sehingga jalannya dakwah tidak tertatih-tatih dan <clears throat> Rasul Abu Bakar radhiyallahu an tidak memfokusin itu, tetapi menjaga syariat prinsip-prinsipnya, norma-normanya, usuluddinnya sehingga apa aja yang kita tanyakan tentang usuludin, prinsip agama, rukun iman, rukun Islam ada. Untuk fokus ngapal hadis tidak. Kenapa? Karena Abu Hurairah tiap hari di sufa di emperan masjid. Tidak sibuk cari ma'isa. Tiap hari ketemu Rasulullah. Menanya sama Rasulullah. Akhirnya terbanyak. Apalagi didoakan Rasulullah SAW. Dengan doa agar dikuatkan hafalan oleh Rasulullah SAW. Ini menambah kelebihan seperti kelebihan Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia ke dalam dalam hal agama dan berilah kepandian di dalam mentakwil yaitu mentafsir Al-Qur'an. Seperti itu Mas ya. <clears throat> Wallahu Dengan demikian Nggak usah kita bicara tasawuf itu ada atau tidak. Sekarang belajari Al-Quran, Sunnah, menurut pemahaman, tafsiran, dan juga aplikasi yang telah dilakukan oleh khairul nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu Rasul dan sahabat. Summan ladina yalunahum. Kemudian setelahnya, yaitu para sahabat dan tabi'in. Summan ladina yalunahum. Kemudian tabi'in bersama para tabi'it tabi'in. Itu saja. Dan pada zaman itu mereka tidak kenal mengenal dengan istilah-istilah tasawuf, sufi dan yang lainnya. <clears throat> Sehingga kalau antum melihat literatur tekstual di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada yang bisa mewakili. Kalau muslim ada kalimat muslim. Kalau mukmin ada kalimat mukmin. Kalau sekarang salaf ada di dalam hadis. <clears throat> Tapi sufi nggak ada. Tasawuf nggak ada. Sing, ketika kita usut pun ada yang mengatakan sufi itu diambil dari kalimat suf yaitu kain wol yang dikenakan oleh dulu mereka-mereka yang menjadi peletak dasar tasawuf. <clears throat> Awalnya apa Pak? Saat ketika itu materi menguasai manusia. Coba bayangkan pada zaman Makmun itu pemasukan negara itu jutaan dinar. Ya, jutaan dinar. Ya, dari Mesir saja pada zaman Makmun itu pemasukannya 2 juta dinar. Mesir kok, belum negara lain. Sampai ketika walimah salah satu anaknya menyembelih unta itu sampai 400 walimah. Saking kaya rayanya. Nah dari situlah ada kelompok orang yang benci terhadap kehidupan yang serba glamor, cinta materi. Akhirnya mengatasnamakan diri orang-orang zuhud. Masih bagus. Mereka belum sampai pada tingkat-tingkat hulu, belum sampai pada teori-teori tadi manunggal wehdah. Tapi yang pada akhirnya awalnya mereka mengenakan kostum hanya mengenakan pakaian wol. Ya. Kumpul di masjid, menghindari hiruk pikuk dunia. Bahkan kadang-kadang pakaiannya itu semakin tidak sering dicuci, semakin menjadi bagus nyoninya. Semakin menjadi bagus untuk auranya, jimatnya. Nah pakaian itu rata-rata ditandai dengan wal, suf, sehingga orang-orangnya sufi. Itu. Nah pemikirannya namanya tasawuf. Orangnya sufi, pemikiran tasawuf itu. Ya, ada lagi? Ya. Apa itu? Wa'alamna. Oh. Wa'alamna min ladunna ilma. Ini adalah pernyataan Allah, <clears throat> firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Khidir. Jelas maksudnya di sini adalah wahyu. Karena apa yang disampaikan Allah kepada Nabi itu namanya wahyu. Sehingga kita tidak samakan dengan kita. Makanya diberi wahyu Khidir ini nanti kapal kalau kamu nggak rusak, bakal dicuri perampok. Yang bikin mereka nanti semakin angkuh, sombong, durhaka. Pecahin aja itu. Walaupun miliknya orang miskin. Mendingan dipecahi daripada mereka rampas. Kenapa Pak? Karena dalam ilmunya Nabi Khidir yang sudah diajari oleh Allah, sehingga ini termasuk ilmu gaib yang ditunjukkan kepada sebagian para rasul kan Eh, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul Allah itu zat yang maha tahu perkara gaib yang dia tidak mengajarkan perkara-perkara gaib itu tidak menunjukkan perkara gaib kecuali kepada hamba-hamba yang disenangi diribai dari kalangan rasulnya termasuk Hidir alaihissalam nah sehingga Nabi Khidir tahu kapal ini mendingan diancurin lebih maslahat dihancurkan daripada dipertahankan. Karena nanti membuat perompak-perompak itu semakin semakin apa? Kuat, semakin dolim, semakin nanti berjaya, lebih banyak maduratnya untuk masyarakat. Mendingan dibacai. Oke. Okay. Dalam ilmunya Allah, anak yang dibunuh Nabi Khidir ini akan mencelakakan kedua orang tua berdasarkan kabar dari Allah. hadir. ini anak juga bunuh. Karena anak ini nanti kalau gede hidup akan mencelakakan orang tuanya. Mendingan dibunuh daripada orang tuanya nanti murtad. Maslahat betul. Anak itu mati, orang tuanya tetap mukmin dalam ilmunya Allah. Yang diberikan khusus kepada nabinya. Apakah boleh kita tiru? Ya nggak bisa. Bunuh anak dapat wangsit. Repot. Nyolong dompet dapat wangsit. Itu. Mecah kapal dapat wangsit. Itu nggak bisa. Yang terakhir melihat tembok miring. Karena Nabi Musa terakhir kelaparan banget. Ini orang nggak pernah mampir warung. <laughs> Itu ibaratnya gitu loh pak. Jalan terus. Ya, nggak punya uang. Akhirnya apa? Ayo Musa, ini kita tegakkan tembok ini. Udah lapar, belum makan, disuruh dorong tembok. Akhirnya Nabi, usul, Nabi Musa usul. Nabi Hidir gimana untuk cari kesempatan ini? Kita kan lapar, nggak punya uang. Gimana kalau kita usul sama yang punya tembok ini minta upah? Lumayan buat bekal. Apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqum baini wa bainak. Ini perpisahan kita Musa. Kamu nggak sabar terhadap apa yang saya lakukan. Sehingga ketika perpisahan itu bicara, bilang Musa, kamu punya syariah, sendiri yang tidak wajib saya ikutin dan juga saya punya syariah yang tidak wajib kamu ikuti. Masing-masing nabi punya syariah. Akhirnya itu kan ujungnya. Sehingga di sini nggak bisa ditiru oleh siapapun. Kalau ada orang ngeklaim punya ilmu ladun itu eh, Nabi Khidir Musa, itu nabi. Kamu siapa? Bejo aja nggak untung kok. Itu loh. <laughs> Kerennya kayak pak Nabi hidir itu nabi, kamu siapa? Terus niru. Sementara, tolong diperhatikan adik-adik sekalian, ini bukan perkara yang harus ditiru oleh orang lain. Nabi Musa aja nggak boleh meniru Nabi hidir kok. Ini tolong diperhatikan Pak. Nabi Musa aja nggak boleh meniru syariatnya Nabi hidir ini. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sama sekali tidak ada kelaziman untuk mengikuti syariat umat sebelum kita. Tidak ada kelaziman untuk mengikuti syariat nabi-nabi sebelum kita kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Ini enggak ada. Itu contoh aja ashabul ukhdud bunuh diri. Akhirnya apa? Istimbat ini diambil, bolehnya bunuh diri, bom bunuh diri. Enggak benar. Pertama, ini syariat umat sebelum kita. Yang kita tidak lazim makanya Imam Ibnul Arabi beda dengan Ibnu Arabi tadi, Pak. Kalau Ibnu Arabi tanpa al itu sesat. Kalau Ibnul Arabi ini penulis kitab Ahkamul Quran mengatakan ketika menafsiri ayat ini Ashabul Ukhdud ini adalah syariat umat dahulu yang tidak wajib kita ikutin. Sehingga nggak bisa. Apalagi antum ikut Nabi Khidir. Nabi Musa aja nggak bisa ikut dia, Pak. Pisah kan akhirnya. Hada firaqu baini wa Ini perpisah. Apalagi kita, nabi sekelas Nabi Musa. Nggak bisa ngikutin. Karena itu memang khusus diajarkan ilmu gaib itu khusus kepada Nabi Khidir yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Jangankan kita, Nabi Musa aja nggak tahu. Nah, baru tahu setelah apa? Diberitahu Nabi Musa, eh, Nabi Hidir satu persatu. Tapi gini, Musa, sebelum kita pisah, saya ingin ceritain kenapa saya mecahin kapal. Nah, kan diceritain tuh di dalam surat Al-Kahfi. Kapal ini milik orang-orang miskin yang akan dirompak oleh perampok dolim, lagi jahat. Sebelum mereka rompak, saya pecahin dulu. Mendingan maslahatnya mendingan ancur rusak daripada diambil mereka. Kemudian yang kedua, kenapa saya membunuh anak? Karena anak ini nanti kalau gede hidup membuat durhaka, celaka orang tuanya. Saya bunuh untuk maslahat itu. Kemudian tembok ini di bawahnya ada simpanan harta karun. Kalau ini sampai jatuh temboknya, ketahuan diambil orang. Sementara anak-anaknya masih kecil. Kita kembalikan lagi kepada posisi semula supaya nanti ketika anaknya sudah besar bisa dimanfaatkan. Semuanya ilmu gaib yang tidak bisa mengetahui kecuali Allah dan Khidir tahu pun dasarnya wahyu diberi oleh tahu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa kita tiru. Dengan demikian wa'allamna min ladunna ilma maksudnya adalah wahyu Allahu a'lam. Ada lagi? yang, yang lain mungkin yang ya. Ya, silakan. Ya, salat daim betul. Di ayat kan ada wa'ala Nah, betul. Ya, itu sifat-sifat orang muttaqin di antaranya di dalam firman Allah والذين هم على صلاتهم دائمون dan seterusnya hadirin sekalian daimun sama dengan qanitun <clears throat> hafidu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin maksudnya karena gini Pak tolong diperhatikan menafsiri Al-Quran itu harus dengan Quran. Kalau nggak nemu dengan sunnah, kalau nggak nemu dengan ucapan sahabat, kalau nggak nemu ucapan tabiin, kalau nggak nemu kita konfrontirkan dengan bahasa Arab itu sendiri, jangan dengan bahasa Jawa, taim, <clears throat> ya. Nah, dengan demikian maknanya walladzina ala salatihim daimun maknanya juga qanitun maknanya juga dijelaskan oleh Allah belakangan kan ayat akhir walladzina ala salatihim yuhafizun mereka terhadap salatnya memelihara langgeng terus menerus istiqomah ajak di masjid dalam keadaan berjamaah menjaga khusuknya, rukunnya, syaratnya, sunnahnya sehingga mereka orang-orang yang mulia di dalam solatnya itu makanya Imam Ibnu Qayyim membagi solat orang itu menjadi lima ada tingkatan yang orang muhsin fi solatihi orang yang seakan-akan sudah melihat Allah dengan mata batinnya di solat ihsan Khusyuk. Syarat rukunnya sempurna. Yang kedua, nggak nyampe pada tingkatan ihsan, tapi hatinya khusyuk, rukun syaratnya sempurna dan sunnah-sunnahnya lengkap, bagus juga. Nomor tiga, ada orang yang sholat sedang jihad. Sholat karena di dalam sholat, jihad tarik menarik hatinya dengan setan. Dibawa ke mall, tarik lagi. Bawa ke kerja, tarik lagi. Mau beli komputer, tarik lagi. Mau mudik, tarik lagi. Mujahid sedang berjihad. Nah, yang keempat, ada orang yang sholat tapi kecurian sholatnya yaitu apa? Rukunnya bagus, syaratnya bagus, sunahnya bagus, hatinya dicolong maling. Malingnya hati ketika sholat tidak lain siapa? Syaitan. Mudah. Allahu Akbar mulutnya ngomong apa, hatinya ngomong apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, mudik enggak ya? Aduh, nanti kalau mudik kayaknya kurang tuh duitnya. Kayaknya musik sendiri, tapi repot ya kalau sendiri. Gimana istri saya? Rukuk sujud <laughs> itu ambek salam balik lagi ke Bali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kayak di depan rumah Pak, udah. Subhanallah. Ini namanya bukan walladzina hum ala salatihim daimun. Oleh karena itu, <clears throat> makna salat daim seperti itu. Memang mereka itu, Pak, tolong diperhatikan. Tidaklah ada satu aliran yang menisbatkan, menamakan dirinya Islam. Pasti medil ayat, nyuwil ayat, jiplak ayat untuk pembenaran. Walaupun nggak benar. Makanya kata Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Syifaul Anin, tidaklah ada satu pengikut kesesatan melainkan telah menjadikan Quran Sunnah sebagai pembenar terhadap kesesatannya. Seperti itu. Sholat daim dibenarkan dengan ayat walladzina hum ala salatihim daimun. Apakah boleh? <clears throat> Udah Pak ya? Ada lagi? Nambah? Saya utamakan yang protes. <clears throat> Barangkali nggak setuju silahkan. Tapi jangan kenceng-kenceng. Ya silahkan. Dan saya sarankan tetap ngaji jangan kapok. Biasanya ah itu ustadznya oh, nyala nyalin tasawuf Oh udah, udah besoknya nggak ngaji. Nah ini yang repot. <clears throat> ngaji aja terus. Dicari terus hakikatnya. Sampai saya dulu gitu, asalnya. Saya dulu <clears throat> asli keluarga tradisional, keluarga NO, tapi kita terus kejar. Bahkan paling ngeyel di kelas itu saya dulu. Oh, itu karena tidaklah ada penjelasan akidah saya kejar. <clears throat> akidah saya kejar. karena memang Proses pencarian kebenaran itu nggak mudah Pak. Coba aja Salman Al-Farisi itu ganti berapa pendeta. Lima pendeta. Itu pun belum tuntas akhirnya pergi ke Madinah. Setelah nemui Rasulullah baru clear. Coba bayangkan. Panjang. Nabi Musa Pak. Nemui Nabi Khidir itu nggak gampang. Sampai nyasar-nyasar kebablasan itu kan. Sama Yusha' bin Nun itu. Yang muridnya itu. Begitu juga ulama-ulama lain. Coba Abul Hasan Al-Ash'ari. Melalui proses tiga tahapan. Yang dulu pengikut Mu'tazilah. Kemudian mendirikan madrasah sendiri Ash'ari. Kemudian kembali kepada Salafus soleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Proses panjang. Dan itu tekun. Tiap hari kalau ngajinya tiap tahun. Kadang datang, kadang enggak. Ya oh lewat itu sampai mati nggak kena itu. Nah itu. Ada lagi? Silakan. Nah, kita baca di sini kalau itu. Apakah boleh menjadi makmum kepada imam yang beraliran sufi atau tasawuf? Di Indonesia ini rata-rata tasawufnya itu abal-abalan. Jadi masih boleh. Nggak seriusan gitu loh. Jadi buktinya nggak seriusan. Kalau ditanya tasawuf itu apa? Pemikirannya kayak apa? Nggak bisa jawab. Pak, saya itu cuma ikut aja Pak, jangan banyak nanya. <laughs> Itu. itu. Ya kalau begitu nggak seriusan. Jadi sebetulnya masih mukallid, antum ikut. Bahkan kalau seandainya dia tasawuf benar kata Imam <clears throat> Hasan uh, Al Hasan Al Basri, "Shalli ma'ahu wa 'alaihi bid'atuhu." Salatlah bersama dia. Bid'ah dia yang nanggung. Urusan dia sama Allah. Ada orang mencuri, Apakah mencurinya dosanya nular ke antum? Enggak ada istilah nular dosa itu. Jadi antum sholat. Salli ma'ahu an bid'atuhu. Oke. Okay. ini masalah apakah dalam berjanji dan tibaan ada pemahaman wahdatul wujud? Ini saya sudah jelaskan panjang lebar di kitab saya membedah akar fitnah wahabi Di akhirnya membahas salafi tradisional ini salafi itu kan ada salafi jihadi Salafi murjiah Salafi eh, wahabi Ada salafi tradisional Ini fitnah jelas Mengatasnamakan Makanya saya luruskan di situ Oleh karena itu Antum bisa membaca di sana ya rot-rot ya apa namanya berbagai macam apa namanya hal-hal yang saya luruskan di sana insyaallah ada. Terus kemudian apakah eh, ini soal bid'ah hasanah sama dolalah? <clears throat> Gini Pak. Simple saja. Hasanah itu baik, dolalah itu sesat. Ya. <clears throat> Mungkin nggak ada baik tapi sesat. Mas, ini sebetulnya baik tapi sesat. Sesat tapi baik. Jadi kalau ngaji bid'ah hasanah berarti bid'ah itu kan sesat, hasanah baik. Bapak-bapak sekalian, malam hari ini kita akan membahas baik tapi sesat. Dan sesat tapi baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik tapi sesat. Dan menjadi orang-orang yang sesat tapi baik. Ini kayaknya anak SD aja Pak habis ngaji kayaknya puyeng gitu. Ini Ustaz ngomong apa <laughs> kan gitu. ribes bah Enggak mato, Pak. Karena gini loh. Bid'ah itu suatu yang tidak ada dalilnya. Sementara hasanah nggak mungkin kita nganggap baik kalau nggak ada petunjuk kan. Ini baik. Antum bisa ngomong sholat baik. Karena apa? Karena ada dalilnya yang mengatakan baik. Contoh sekarang pak, simple aja. Sodakoh baik, nyuri jelek. Antum kap tahu sodakoh baik siapa yang ngomong? Allah dan Rasulnya. Mencuri jelek, Allah dan Rasulnya. Begitu juga hasanah apapun bentuknya hasana agama, akidah, akhlak. Kita bisa mengatakan baik, akidah ini baik, perlakuan ini baik, amal ini baik, ini perbuatan baik. Siapa yang ngomong? Allah dan Rasulnya pasti. Nggak mungkin kita mengatakan sesuatu yang jelek dikatakan oleh Allah dan Rasulnya baik, atau sebaliknya. Berarti ini kalimat susah untuk ditemukan. Ya. Dengan demikian, fakta menunjukkan semua bid'ah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu dinyatakan jelek semua. Gak ada yang baik. Gak ada satu kalimat pun semua bid'ah sesat kecuali ini dan ini. Rasul pernah mengatakan kullu bid'atin dolalah illa hada wa hada. Semua bid'ah itu sesat kecuali ini. Gak ada. Rasul mandek pada titik kullu bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Titik. Gak ada kecuali ini, kecuali ini gak ada. Berarti di sini kalau kaidah itu mutlak tanpa pengecualian, maka kita kita kita tetapkan umum tanpa ada pengecualian. Tambah lagi, para sahabat diantaranya Ibnu Umar mengatakan, Kullu bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasana. Setiap bid'ah itu sesat. Walaupun dipandang sebagian orang baik. No, kan? Bahkan Imam Malik mengatakan, Man ibtada'a bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang mengadakan satu kebid'ahan kemudian diklaim baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu, yaitu Rasulullah SAW berkhianat terhadap syariat risalah. Kenapa? Rasul mengatakan syariat sudah sempurna, nggak perlu tambah kok kurang. Loh, kok masih ditambah? Berarti ada sunnah susulan. Nah, itu kan? Nyusul. Ya, Mas, ini dulu nggak ada zaman ya nyusul Mas gampang deh. <laughs> Lo itu kalau ke pasar Pak boleh. Ini agama. Zaman seumpamanya nih, antum kalau nggak percaya nanti di zaman nanti di surga ketemu Rasulullah, ketemu Abu Bakar deh. Ya. Tanya Abu Bakar, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Timur. Namanya siapa? Parti. Tanya, kamu bisa masuk surga kenapa? Wah, saya itu rajin tahlilan kar. Gitu <laughs> mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kaget. Waduh, apa? Tahlilan itu kaget Abu Bakar. Apa tahlilan? Wah, coba nanya aja sama Rasulullah Rasul juga nggak ngerti. Coba bayangkan Pak. Makanya logika saja Pak untuk menangkis bid'ah hasanah itu gampang. Kalau ada orang menganggap baik yang itu tidak dianggap oleh Rasulullah baik, itu hanya ada kemungkinan salah satu di antara lima atau enam. Ya Satu itu baik tapi Rasulullah SAW nggak nganggep baik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak nggak ngerti kalau itu baik. Mungkin nggak kira. Gitu. Yang kedua kalau enggak, sebetulnya baik, tapi Rasulullah Shallallahu membenci kebaikan itu. Mungkin nggak? Lebih nggak mungkin. Atau Rasul ngeh. Hmm, ya, enggak enggak juga enggak, enggak membenci juga enggak. Sebetulnya bagus. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kenal, nggak tahu atau apapun karena males. Bagus. Cuman Rasulullah males, males aja dulu Rasul. Tahlilan itu sebetulnya bagus, cuman males aja Rasulullah. Berani ngomong gitu? Ayo. Eh. Atau yang keempat, Rasul nggak sempat. Sebetulnya Rasul itu sudah pingin tahlilan, tapi nggak sempat sempat. Berani antum? Ya, aduh, disunat Umar sampai. Iya. Yang kelima, Rasulullah sebetulnya bagus, tapi Rasul nggak melakukan karena adanya penghalang untuk melakukannya. Apa penghalang Rasulullah untuk tahlilan? Makanan ada kurma. Orang mati ada nggak zaman Rasul Pak? Seambrek malam matinya bagus-bagus syahid. Soal masalah baca tahlilan dikir, masuk Rasul nggak nggak bisa warap asli kok. Jagonya Rasulullah urusan baca tahlilan. Kalau sunnah, ya, eh? Orang Jawa aja cuman bacanya ya kayyuku ya kayyumu ya hayyuku ya kayyumu itu aja jadi tahlilan jadi apa penghalang Rasulullah makanan ada orang mati ada zikir jagonya enggak mungkin kecuali nomor 6 terakhir Rasul enggak melakukan itu semua karena ndak ada syariatnya Nggak ada petunjuk wahyunya. Itu aja. Diurut antum coba berani ngomong satu-satu tadi. Wah Rasul nggak talilan karena nggak ngeh mas, nggak ngerti kalau talilan itu baik. <laughs> Waduh berat banget nih. Nomor dua Rasul nggak talilan itu gara-gara Rasul itu apa namanya benci kebaikan. Baik sebetulnya tapi nggak seneng. Rasul nggak seneng tahlilan itu. Bisa kualat sampean. Atau tadi ketiga Rasulullah SAW nggak sempat. Terus nggak mungkin itu semua. Kemungkinan yang terakhir cuma satu tadi Rasul nggak melakukan itu semua karena nggak ada petunjuk wahyu dari Allah. Karena Rasul hanya sifatnya wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, kalau sekarang Pak, ada orang masuk surga gara-gara tahlilan. Kasihan orang yang dulu yang nggak tahlilan. Waduh, sayang gue dulu. Kenapa nggak tahlilan? Aduh, jadi gue jadi nggak bisa masuk surga yang ono tuh. <laughs> Aduh, kenapa dulu gue gak maulitan tuh? Coba kalau maulitan, harusnya sudah masuk yang tingkat 100 tuh surganya nggak mungkin pak yang lebih lucu lagi yang punya hari lahir siapa pak siapa yang punya hari lahir maulitan itu Rasulullah Rasul aja nggak ribut kita ribet itulah kalau memang <clears throat> Rasul itu pernah mengadakan perayaan maulid Nabi berarti Rasul pernah ulang tahun ada enggak riwayat Happy birthday do you, happy birthday do you, rawahu muslim. Enggak <laughs> bakal ada. Nggak nemu antum, coba. Ya antum, ya Rasul ulang tahun itu loh pak. <laughs> Emang orang barat, orang bule. <laughs> Maulid Nabi itu apa? Hari ulang tahun Rasulullah. Itu ya Allah. Tapi anehnya Bas pokoknya ngotot aja malah kita dituduh macam-macam. Apalagi saya statusnya di internet gembong Wahabi. <laughs> Waduh. Eh, padahal saya itu gembongnya NO saya itu. Asli NO. NO yang asli itu yang saya ini. NO yang itu palsu. Yang asli itu saya. Saya berani membuktikan dan bisa membuktikan data-data lengkap bahwa NU yang sebenarnya adalah yang kita ajarkan ini. Makanya saya bilang sampai hari ini saya masih orang NU. NU yang asli begini. Yang benar, yang ono itu palsu. Itu. Makanya ketika dialog saking <laughs> marah pusing kayak yang lihat eh, argumen itu. No NU kok nggak selamatan <laughs> katanya mereka. Apaan? NU apa itu? <laughs> Itu NU enggak, selamatan, enggak tahlilan, NU apa itu? Bukan gitu. Ya NU kitab, mana bilang gitu. Karena No itu terbagi menjadi tiga, No akidatan, walaupun nggak organisasian. Yang kedua NU jamiyatan, yaitu organisasi terdaftar dan NU kitabatan, yaitu kitab. Nah, itu. Nah, itu kalau membaca kitab benar itu nggak mungkin menyimpang. Itu ya, contoh aja ketika dialog saya dengan Idrus Ramli saya bilang melafatkan niat itu nggak ada dalilnya saya tunjukkan nih kitabnya Imam Al Ghazali baca Al Wajiz saya bacakan yo buka halaman nomor sekian bahwa niat itu fil qalbi la fil lisan di hati tidak di lisan karena secara logika nggak mungkin pak niat itu kan dibarengi dengan takbiratul ikhram. Mungkin nggak lesan sekaligus ngomong usolli Allahu Akbar. Nggak mungkin kecuali punya mulut dua. Yang satunya ngomong usolli, yang satunya Allahu Akbar. Ya. Allah usolli. <laughs> Itu kan yang satunya itu. Kemungkinan besar cuman satu dan kemungkinan akhir cuman satu. Usolli dulu baru Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru usolli, batal sholatnya. Karena dimanapun, kitab manapun, hadis manapun, nggak ada bacaan usolli termasuk bagian daripada sholat. Kalau usolli dulu, berarti nggak bagian sholat. Luar sholat sudah. Kalau setelah sholat, Allahu Akbar, usolli fardo, batal. <laughs> Yang benar, Mulut baca Allahu Akbar, hati pasang niat. Karena yang pengen tahu itu Allah dan cukup bahasa hati. Kalau lesan itu siapa? Kita. Gitu. Nah, kadang-kadang mana pernah e, sholat di masjid Nabawi pak, samping saya nggak tahu Malaysia sama Indonesia. Niat, karena sudah masuk duluan Allahu Akbar. Kan cecer bareng. Anak duluan udah kadung masuk. Sebelah saya, us, us, us, us. Jadi was-was. Subah. Waduh, ini kalau boleh batalin sholat, anak batalin. Kenapa? As, us, as, us. Itu. Us, us, us. Subhanallah ya Allah. Habis itu dia sholatnya cepet banget. Maksud saya, habis sholat mau anak tegur, Pak. Ngapain Bapak asus asus tadi itu? <laughs> Ini pergi dulu, Pak. Ya Allah, aduh sayang, ngilang dulu ini Aduh, udah Anda siapin itu. Anda sudah udah nggak kusuh juga. Aduh, jadinya udah nggak kusuh udah nggak dapat pahala dakwah udah pergi duluan kan udah ini bersih seperti orang ya Asia Tenggara sholat pakai usolli di sampingnya ada bedui ditegor eh, dari Mesir ya ditegor usolli fardhu dhuhri arba' raka'atin al kiblat adan mamun illa ta'ala Allahu akbar habis sholat ditegor sama bedui sholat ente kurang niatnya usalli fardhu dhuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala jarak Ka'bah 20 meter hari Senin tanggal 2 bulan Januari tahun 2007 lillahi ta'ala <laughs> lengkap ya kalau mau lengkap-lengkapan kan kurang itu itu kan antum mau sholat apa mau daftar KTP ente <laughs> katanya si baduy itu akhirnya orangnya ini tobat gitu. sholat nyebutin usolli fardu duri ya iyalah jam 12 mau sholat asar loh udah tahu semua tuh sekampung udah tahu anak kecil aja tahu pak kalau jam 12 pasti tidur, arba rokatin mana ada duhur 6 rakaat mas mas ya pasti itu tanyain sama anak TK tahu kok duhur 4 rakaat Makmuman? Ya iya, belakang makmum, depan imam. Mustaqbil kiblat. Udah kesini nggak ngadep kemana lagi antum? Musa ya jelas ngapain antum ngomong-ngomong? Udah kesini ngadepnya lillahi ta'ala. Nah itu baru bagus lillahi ta'alanya. Nggak usah diulang-ulangin. Nah itu. Dan soheh. Bahkan ada di salian, Ada lagi yang niat. Nawaitu sawma wadin an adai pardi sahri Ramadana adihi sanati lillahi ta'ala. ada yang fardalillahi taala Itu. Saking fasihnya. Lillahi taala. Nah gitu. ini kalau ada yang salah melafatkan. Nawaitu sauma. Sauma itu ngembala kambing. Berarti saya niat ngembala kambing ini. Godin. Kalau godin makan siang. Berarti saya besok ngemala kambing makan siang. Ada. Batal dong puasanya. Sauma godin godin an adai parti syahri parti sama syahri. Ini mah tetangga gue nih. Yang sebelahnya parti sama syahri. Fardhan lillahi ta'ala. Itu diulang-ulang Padahal dasarnya nggak perlu. Kita semuanya tahu, Pak. Yang perlu butuh niat siapa sih, Pak? Allah. Dan tahu bahasa hati. Pak, jangankan kita sekarang ucapin. Kerentak aja kita mau. Allah mengetahui kita. Ngapain kita ucap-ucapin? Dan ter, dan Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Ini juga diplesetin nama orang Jawa. Sallu kama muni usolli. Itu. Iya. Ya, nah itu eh usul sallu kama itu muni usolli. Salatlah seperti kamu melihat aku baca usolli. nggak bener. Nah, solu kamar lihatlah seperti engkau melihat aku sholat. Eh, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Pernah nggak Rasulullah mengucapkan itu? Pak, tolong dicamkan pak. Rasul baca istiftah aja diketahui oleh sahabat. Padahal nggak kenceng loh. Disampaikan riwayat masa Allah puluhan. Rasul baca bismillah sirri aja. Masya Allah. Riwayatnya sampai ratusan. Rasulullah SAW membaca bismillah sir. Coba usolli yang begitu seringnya kalau memang dilakukan Rasul tiap sholat lima waktu selama puluhan tahun Gak ada satu petir pun riwayat aneh kan ada apa ini Pak, kalau seandainya itu benar, Jibril akan memberitahu. Jangankan usolli. Ketika Rasulullah sholat pakai sandal, di bawah sandalnya ada najis. Diberitahu sama Jibril, eh Muhammad lempar itu sandalnya. Akhirnya sahabat yang di belakang juga ngelempar. Itu karena dikiranya bagian daripada sholat. Ini menunjukkan asli itiba Aslinya perbuatan Rasul kita tiru. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bukan sunnah. Akhirnya setelah sholat. Rasulullah karena punya mujizat bisa melihat dari belakang. Ya. Wa inni uramin warai dhahri. Kata Rasulullah. Aku diperlihatkan sesuatu dari belakang punggung saya. Itu penjelasannya bagaimana-bagaimana. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fatul Barinya. Intinya setelah sholat. Kenapa kalian tadi ngelempar sandal? Ya Rasulullah, saya melihat engkau lempar, aku lempar. Itu. Ini menunjukkan asli perbuatan Rasul Sunnah menjadi tidak sunnah. Kenapa penjelasan Rasulullah? Tadi Jibril datang ke saya memberitahu bahwa di bawah sandal saya ada kotoran yang mengganggu sholat. Coba bayangkan Pak, kotoran najis gitu aja diberitahu kalau jelek-jeleknya baik-baiknya. Lu mau mosok di sespektakuler kayak begini, nggak ada satu petil pun riwayat. Nawaitu saumagodi pun begitu. Apalagi maulidan tahlilan tadi yang diadakan secara massal bertahun-tahun dan berjuta-juta miliar biaya, ribuan bahkan ratusan ribu masjid Sementara Rasul nggak memberitahu pertanyaannya tadi salah satu di antara enam. Usoli bagus tapi Rasul nggak ngasih tahu. Hmm, usoli bagus tapi Rasul benci. Usoli bagus Rasul nggak ngeh. Usoli itu bagus Rasul nggak sempet tapi sholat tiap hari oh, nggak sempet itu. Harusnya usolli tidak dianggap baik oleh Rasulullah karena nggak ada petunjuk wahyunya dari Allah. Itu yang sahih. Allah Saya kira waktu yang membatasi kita. <clears throat> Saya mohon maaf selama perjalanan dakwah saya ke Bali Terus terang Pak, saya tidak ingin mencari musuh. Saya ingin mencari teman. Jadi wa ma uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Saya tidak ingin kecuali memperbaiki semampu saya. Dan taufik itu hanya datang dari Allah. Ada yang terima, ada yang tidak. Anda yang masih bingung, memang lumrah proses. Hati manusia tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan Rasulullah mengatakan, Inna kulub bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah, Ar-Rahman, dirubah kapan saja dia mau. Nah, yang kedua, saya juga mohon maaf barangkali ada ungkapan-ungkapan yang menyinggung dari sisi keagamaan atau dari sisi keduniaan pribadi. Itu sama sekali tidak ingin tidak ada maksud untuk pelecehan, untuk memberikan suatu penjelasan semampu yang bisa saya lakukan. Dan yang ketiga, kita terus cek, recheck, check and balancing untuk keagamaan kita karena pada dasarnya kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun pribadi-pribadi saya, semua ustadz ulama hanya manusia yang bisa salah bisa benar. Tapi tolong pak, semua orang nggak mungkin benar tanpa salah atau salah tanpa benar. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang salah tanpa ada benernya. Gak mungkin benar tanpa ada salahnya. Sehingga Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Dan yang terakhir, tolong kita belajar terus. Mengkaji terus. Tadabur terus karena ilmu itu luas, pemahaman itu dalam. Dan yang tidak kalah pentingnya, hati manusia itu kecil ciut, butuh terus pengasahan. Sementara subhat itu update, <clears throat> kemungkaran itu terus merajalela, dan bentuknya terus-terus terbarukan. Makanya butuh pengasahan dan terus yang tidak kalah pentingnya bawaan manusia itu lupa. Ilmu yang sudah dicari semua kena separuhnya aja untung ya lagi nggak nyari kayak kajian begini inget judulnya aja untung nah, itu oh ya untung isinya apa is bagus pak bagus untuk lebih jelasnya ada rekamannya <laughs> kurang ajar <laughs> gitu ngakalin namanya <laughs> Untuk lebih jelasnya ada rekamannya Pak.